Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Kita meneruskan bacaan Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida, Ismail bin Umar Ibn Kathir Asyafi'i rahimahullah ta'ala Disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya disebutkan oleh beliau tentang yakni masa kecil Nabi SAW bahkan sebelum beliau dilahirkan. Ya, demikian juga kelahiran beliau, kemudian juga ya ketika beliau diasuh oleh kakeknya, demikian juga diasuh oleh Halimah Sa'diyah dan disebutkan waktu itu dada beliau dibelah yang pertama dan yang kedua ketika beliau akan Isra Mi'raj. Ya demikian juga ketika beliau masih muda dalam keadaan melakukan tijarah perdagangan sampai beliau menikah kemudian diutus sebagai seorang nabi demikian juga seorang rasul kemudian ketika beliau di Mekah mendapatkan sisaan beliau dan para sahabatnya sampai kemudian diizinkan hijrah sebelumnya sebagian sahabat hijrah ke Habasyah kemudian beliau pun pindah ke Madinah. Beliau membangun masjid, demikian juga rumah-rumah istri beliau dan sebagainya disebutkan. yang sederhana. Kemudian kita sekarang masih dalam pembahasan peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembahasan tentang perang-perang yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> yakni al-maghazi wal buuts Peperangan-peperangan Nabi demikian juga utusan-utusan. Setelah beliau tinggal di Madinah. Setelah kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. <clears throat> Karena disebutkan tingkatan jihad itu pertama adalah Allah mengharamkan dulu. Ya, haram dulu. Kemudian disebutkan diizinkan. Ya, Kemudian ya, diizinkan saja. Kemudian memerangi orang yang menyerang. Kemudian secara mutlak betul berjihad memerangi orang-orang kafir. Telah lewat ya disebutkan di situ perang Abuwa, demikian juga bahkan perang Badar. Perang yang disebutkan perang yang sangat besar yang di situ tampak kemenangan untuk kaum muslimin. Badar Badar Kubro. Hmm. Dan terakhir disebutkan oleh Ibnu Katsir yang kita bahas adalah Ghazwah Bani Sulaim. Kemudian berikutnya Faslun boleh menyebutkan pasal Ghazwah Ghazwatul Sawik. Peperangan Sawik. Nah, sawik sendiri itu adalah tepung yang diadon kemudian dibuat kue. Biasa dulu kalau di Yaman atau di Saudi itu makan sawik makanan ya dari tepung entah dari gandum atau semisalnya. Allah rahimahullah taala Walama raja Abu Sufyan ketika kembali Abu Sufyan ini sebelum dia masuk Islam bagaimana permusuhannya kepada Nabi saw. kemudian dia pun masuk Islam di Fathu Mekah ketika kembali Abu Sufyan ila Mekah ke Mekah dari perang Badar kalah kan dia ya dari perang Badar kalah kemudian dia dalam keadaan kecewa sekali wa auqa Allah bi asabihi bi badr ba'sahu dan Allah munculkan atau timbulkan kepada sahabat-sahabat Abu Sufyan ini di Badar di perang Badar kesulitannya mendapatkan kerugian yang banyak terbunuh mereka banyak kemenangan untuk kaum muslimin karena kekalahan yang Fatal ini nadara Abu Sufyan ala yamas ra'sahu bima. ini nadar yang berat. Orang-orang kafir pun ada nadar juga. Dan nadar itu adalah wala alam hukumnya makruh. Ya. Karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan bakhil, muncul dari perbuatan bakhil, pikir. Tidak mau melakukan amalan soleh kecuali kalau mendapatkan ini dan itu. Tapi ini adalah nazarnya orang kafir. Ya Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan bernadar untuk tidak menyentuh air di kepalanya. Ya tidak mandi berarti kan. Pokoknya kepalanya itu tidak tersentuh air. Tidak mau menyentuhkan air itu ke rambutnya, ke kepalanya. Bima dengan air. Hatta yaghzu Rasulullah Alaihi Wasallam. sampai berperang dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, tidak akan menyentuh air sampai apa? Sampai perang dulu. Nazar yang berat ini. Sebagian orang nazar jalan kaki dari sini sampai ke sana. Akhirnya apa? Jalan kaki tapi di atas bis sama aja. Ya, untuk bermain-main saja kan itu. Nah, di sini dia bernazar untuk tidak menyentuh air rambutnya. Fakharaja fi atai rakib. Maka dia keluar bersama dengan 200 pengendara. 200 orang mengendarai ya kuda atau mungkin ada himar keledai. Panazala taraf Uraid. Maka dia pun turun di pojok Al-Uraid sebutkan Uraid ini adalah maudhi yaqau fi tarafil Madinah asyimali. Letaknya di pojok kota Madinah sampai mendekati Madinah itu. Jarak Mekah dan Madinah itu seperti wala alam seperti Jakarta Semarang. 450 kiloan. Kalau naik tol ya mungkin bisa 5 jam. Kalau jalan kaki ya 5 hari, 6 hari itu. Atau mungkin lebih. Terus jalan terus. Maka ini letaknya di pojok Madinah. Ya kalau dia naik kuda ya berarti beberapa hari mungkin. Maka dia apa? <clears throat> Berhenti di pojok daerah Uret ini. Sebelah Shimal sebelah kiri bagian timur dari apa dari Madinah. Wabah Lailah tidur malam di situ. Dan ya, namanya orang sudah membenci Islam waktu itu kan demikian. Mempunyai nazar yang berat, kemudian bermalam di situ. Dan orang-orang kafir pun juga mempunyai kesabaran juga. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an Sungai orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang mukmin yang dia itu berinfak kebaikan, mereka juga berinfak untuk menghalangi kaum, orang kaum muslimin dari ketaatan. Demikian juga ucapan orang-orang orang-orang musyrik itu, "Isbiru ala alihatikum in hadzal la sayun yurad." Sabarlah untuk sesembahan kalian. Iya, mereka orang-orang kafir itu juga sabar, sabar di dalam kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Kita harusnya lebih sabar lagi untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau malas-malasan sudah tahu itu benar tapi malas-malas beribadah, maka ini kan terbalik. Orang yang maksiat saja berinfak untuk menghalangi jalan Allah, bersabar untuk apa? Untuk bermaksiat pada Allah swt. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu disebutkan di dalam Sadraq Hakim itu, Umar bin Khattab radhiyallahu waktu itu melihat seorang pendeta, dia menangis. Kemudian sahabatnya mengatakan, "Kenapa kamu menangis, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian dia mengatakan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ya. Al ataka hadithul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilah beramal. Pendeta ini sudah beramal berbuat nasibah payah tidak menikah ini ini ini kan itu. Tapi apa tasla naron hamiyah masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Menangis umat bin Khattab. Sudah parah, sudah payah masuk neraka. Maka pentingnya hidayah ya hidayah pada jalan yang lurus disyukuri demikian juga di bentuk syukur itu ber, beramal bersungguh-sungguh beramal menjauhi kemaksiatan ya nasallahu alafiyah ini demikian sampai Umar waktu itu pun menangis melihat ini sudah parah-parah sampai nggak menikah ini dan itu katanya kan itu tidak menikah oleh alam padanya jadi masuk dalam neraka maka disebutkan di sini Abu Sufyan pun bermalam sudah sampai pojok dari Madinah, mau mendekati kota Madinah, maka apa? Dia bermalam satu malam. Ya, lailah wahidah satu malam fi Bani Nadir di Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Indah Salam bin Miskam di sisi seseorang namanya Salam bin Miskam dari orang-orang Bani Nadir. Suku Bani Nadir. Fasaqahu kemudian dia memberi minum wabatana lahu min nas dan tinggal di situ mencari kabar gimana Muhammad dan sebagainya. Tinggal di situ, ya minum di situ, tinggal di situ, melihat keadaannya bagaimana orang-orang yang ada di Madinah. Tuma asbaha fi ashabihi, kemudian di pagi harinya dia bersama dengan sahabat-sahabatnya. Wa amara, kemudian dia memerintahkan faqata aswaron. Maka dipotonglah aswar disebutkan jamusur bahwa sigor nahl al-mustama'ah jadi nahal itu korma-korma yang masih kecil-kecil itu dipotongi, dibersihkan. Ya, memerintahkan untuk dipotong korma-korma kecil-kecil itu. Minan nahal dari korma. Wa qatala rajulan ansor dan dia membunuh seorang laki-laki dari orang-orang ansor dari sahabiah orang ansor. Wa halifan lahu halif itu adalah suku yang membilangnya. Biasanya di sana, di sana itu kalau ada seorang itu e, dalam keadaan yang penting nanti mengambil satu orang atau satu suku yang melindungi dia itu namanya halif melindung dia ya jadi membunuh orang ansor ini dan pelindung dia yang menemani dia semakar rojian kemudian mundur kembali membunuh berhasil lari menculik istilahnya kan itu yang menyerang orang kafir itu suatu daerah itu kadang itu untuk membuat mereka itu goncang sampai ke perbatasan mereka dicegat ya kemudian dibunuh nah, demikian katanya demikian atau mungkin membuat bom ranjau di sekitar itu yang biasa mereka masuk kalau ke kota kan nggak mungkin pojok-pojok nah itu dipasang bom ranjau yang lewat meledak nanti teriak ya. supaya ribut katanya gitu mereka mengatakan seperti itu ini dia Abu Sufyan ya di pojok Madinah kemudian ada orang Ansor dibunuh demikian juga yang menemani dia kemudian pergi Ah, demikian. Wa nadhirobihi Rasulullah SAW. Sungguhan nadhirobihi maknanya adalah ay allamahu fahadaru. Nabi mengetahuinya dan beliau mengatakan untuk berhati-hati. Ya, beliau mengajak untuk berhati-hati. Hati-hati. Kalau kemudian pojoknya sudah mulai di yakni diculik dan sebagainya, hati-hati. Jangan sampai kemudian terjadi terulang lagi. Fakharaja fi talabihi maka Nabi pun keluar untuk mengejar. Siapa ini tadi yang membunuh ini orang Ansori dikejaran itu kalau ada yang dicuri kecuali terdengar kabar atau kadang terdengar terdengar teriakan dan sebagainya segera dicari wal muslimun demikian juga kaum muslimin ini nabi dan kaum muslimin para sahabat mengejar siapa yang membunuh ini babalaga qarqarah al qudr kemudian sampai di qarqarah al qudr soal tempat di sini tahu Abu Sufyan wal musyrikun Abu Sufyan orang dan orang-orang musyrik luput darinya waktu itu dia mau mau berperang kan mungkin Nabi pun juga mengejar ternyata, ternyata Musman sudah pergi dulu luput tidak terjadi peperangan wal syai'an katsiran min azwadihim Abu Sufyan dan orang musyrik yang ada di Mekah melemparkan banyak dari bekal-bekal mereka minas sawik dari sawik ini tadi sawik itu adalah matkun qamah au syair ini gandum yang di itu di di tohan ini digiling itu buat roti kan dimasak melemparkan ini sawik-sawik ini tepung-tepung atau yang sudah dimasak itu Fasumiat Ghazwatu Sawik, maka diberi nama peperangan Asawik ini tadi. Ini asal katanya demikian. Jadi Abu Sufyan membunuh seorang Ansor kemudian lari. Nabi pun mengejar, ternyata nggak ketemu. Dikatakan perang Sawik karena mereka meninggalkan Sawik ini tadi. Bahkan fi Hijjah minasana asalnya Kejadian perang ini adalah di Dhul Hijjah, bulan Dhul Hijjah. Di tahun Athaniyah yang kedua Lil Hijrah dari Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah. Ini akhir tahun ya Dhul Hijjah. Setelah Dhul Hijjah kan masuk tahun baru, Muharram. Ini akhir tahun di tahun yang kedua. Tsumma raja'a Rasulullah SAW ila Madinah, kemudian Rasul SAW beliau kembali ke kota Madinah. Ya, waqad kana istaghlafa 'alaiha Abu dan adalah Nabi menunjuk yang menggantikan beliau di Madinah, di kota Madinah itu Abu Lubabah. Demikian. Jadi ini tidak terjadi peperangan.